Mas ukur ini mas, ini mas. Mas, tak coba ban. Tak Ibu Kadam Hangrani Hangirini Rasul Kiai Haji Miftah Maulana Habib Rahman eh, Kaula Aturi eh, Marhan Kaula Aturi kalian Sropa. Iya. para alim, para masayih, para guru ingkang estu kaula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalah TNI Polri yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengawasan MKP Majelis Kebun Pisang rahimahullah niku pot bungane mang mawon Alhamdulillahirabbil alamin. kok Pak Polisi kalau tentara bingung lewat negeri ini kok. Gitu. Kalau Pak Tentara ada polisi ini mau malah kalau obat nyamuk nih gue. Gitu. Cek cek. Sing ini, saya sing ini ora bantuan sebelah kanan ini. Sing sebelah kanan. Cek, cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Estu dalu menika kula ngenteni kipas angin. Mereka kula rumangsa sumuk. Kok kipas angin dereng teko. Wis sumuk penanyine tuwa. Tambah sumuk mergo Alhamdulillahirrabbilalamin Bapak Ibu Atas berkat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini kita berjumpa Dengan penuh keindahan Tidak ada yang melebihi keindahan seorang muslim Daripada berjumpa dengan saudaranya muslim yang lainnya karena perjumpaan kita malam hari ini ketika muslim ketemu dengan muslim di sebuah acara yang baik tidaklah terkecuali Allah akan mendatangkan rahmatnya untuk kita semuanya maka saya meyakini atas acara yang terselenggara malam hari ini insya Allah membawa keberkahan bagi masyarakat Madusari. Amin. Amin Allahumma. Amin. Madu niku manis, sari niku intine manis. Tapi sayang pengajarnya kurang manis, mencoba lagi pas angin. Eh, kok ngono maju gitu kau malah dhewe. Oh, kowe ya dai rondo kuwi. Apa pamer anak ini ngomong lah sing dulu orang banter Ambil ra ngajeng ampun ngatine ra ampune maka Bapak Ibu Rahimahkumullah sesuatu yang kelihatannya indah di mata manusia belum tentu indah di mata Allah begitu juga sebaliknya sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia belum tentu buruk menurut Allah. Sebaiknya apa yang menjadi pandangan kita sebagai manusia kudune manut kali pandangan pun Allah. Apa yang menurut Allah baik awal dhewe kudu manut kali Allah. Dan demikian juga ketika Allah mengatakan jelek, maka demikian pula kita bersikap jelek menurut kita. Jelek menurut saya, iya, belangkon kok rupanya hijau. Orang masalah NU masuk belangkon kalau dasi gede dasi. kipas angin Bocah sing gawe kipas basir ya. dulu, bro, kadawon ora Hmm. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka Al-Qur'an mengatakan wa asa an takrahu Allah wa khairul lakum wa asa an tuhibbu Allah wa syarrul dan niscaya kamu akan membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu tapi juga sebaliknya satu saat kamu membenci mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Maka seharusnya pandangan kita ini manut dengan pandangan Allah. Jangan kemudian kita mengikuti nafsu kita, mengikuti keinginan-keinginan kita. Karena yang terbaik itu adalah menurut Allah, bukan menurut kita. Seringkali manusia itu ngambek karena keinginannya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh bahwa kemudian keputusan Allah itu pasti terbaik. Ketika saya pulang dari Belanda, saya harus turun di Jakarta. Dari Jakarta rencana awal langsung terbang ke Jogja menjemput kipas anginnya. Ini yura cedak-cedak aku masuk angin. Mingguri, mingguri garis kuning. Belum ya? oh, kalungan. Kayak sapi segala dibelek. Gitu, ya? Rencana awal saya landing di Jogja di Jakarta, terbang ke Jogja, malam harinya saya ada jadwal ngaji di Purworejo. Satu jam di atas udara di Jakarta, pilot memberikan pengumuman. Bapak Ibu penumpang, mohon maaf, kita tidak bisa mendarat di Jakarta. Kenapa? Karena Bandara Soekarno-Hatta ada badai. Cuacanya buruk, anginnya kencang. Maka diputuskan harus mendarat di Surabaya. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu itu saya tidak bisa turun di Jakarta, harus turun di Surabaya. Saya mikir, Waduh, berarti aku raiso mangkat ngaji ning Purworejo. Akhirnya saya turun di Surabaya. Maka diputuskan malam itu saya nginep di Surabaya. Baru masuk hotel, asisten saya WA. Bah, nyuwun sewu. Apa? Jenengan boten usah kundur sekalian. Lama paling Karena besok siang jadwal apa di Kediri dan di Jombang. Artinya apa? Itulah sayangnya Allah sama saya. Kalau seandainya saya turun di Jakarta kemudian ke Jogja, ngaji di Purworejo, balik ke Jombang. Betapa kemudian badan saya ini akan terasa remuk, kecapean dan kelelahan. Tapi ternyata Allah punya rencana. Disitulah kemudian saya menyimpulkan manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Jajal ini rokok isi ATM ya kopiahmu tetap elek ya. maka jangan sampai kemudian Bapak Ibu ketika kita berencana kemudian Allah tidak mengabulkannya semerta-merta kemudian kita mengatakan Allah itu tidak adil kepada kita menawi wonten kita usuludin pelajaran pulau biar teng sanawiyah itu dicontohkan ada seorang pengembala kambing duduk di bawah pohon beringin di bawahnya banyak tumbuh pohon semangka begitu matanya mendongak ke atas dia mengatakan ternyata Allah itu tidak adil buktinya apa pengajian yang mau berlangsung lama cangkirnya begitu kecilnya gelap alumni pokoknya sapi ini iya, ini ini ini lagi apa nih ya monggo iya ngono kowe pokok kowe wong Jawa ora dimanggapi ngono ya Terima kasih. Halo. Lanjut ya. Jadi Bapak Ibu Rahimahullah Begitu dia mendongak ke atas Dia mengatakan apa? Mohon maaf Niki ngajine kula selingi bahasa Indonesia untuk kata karena orang-orang yang di luar pulau yang tidak bahasa Jawa itu protes. Kus, kok YouTube-nya di mana-mana banyak bahasa Jawa, nggak ada bahasa Indonesianya. Kami yang di Papua, kami yang di Kalimantan, kami yang di Sulawesi, kan tidak paham bahasa Jawa. Makanya nyuwun sewu. Karena begitu banyak teman-teman YouTuber di sini, ini orang rupa YouTuber ini. Ah, ya. Jadi bahasanya kalau ini bahasa Indonesia walaupun banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya maka kayak little body itu bahasa Indonesia nya orang little body si little kalau little body bahasa Jawa itu ampuh ya makanya orang Jawa itu namanya banyak singkatan-singkatan namanya siapa bu Sumi susah mingkem jenenge Mahmud itu sapa sukarlan apa kowe asu mulai ning dalan makanya mau izin Bapak Ibu bahasanya saya campur bahasa Indonesia supaya orang-orang yang tidak bisa bahasa Indonesia karena ini Ustaz Bayakin ini kemarin bisa nonton tiang Hongkong, orang Taiwan, orang Malaysia, dari Papua dan lain sebagainya. Maka ketika dia melihat ke atas, dia mengatakan Allah itu tidak adil. Kenapa dia mengatakan Allah tidak adil? ini pohon beringin yang besar pohonnya tetapi kecil buahnya sementara ketika dia melihat ke bawah ada pohon semangka kecil pohonnya tapi gede buahnya maka dia mengatakan Allah tidak adil seharusnya pohon beringin pohonnya besar buahnya besar pohon semangka pohonnya kecil buahnya kecil begitu mikir Allah mboten adil jatuhlah satu bit satu buah pohon beringin kena kepalanya Tuh. langsung dia mengatakan apa ternyata Allah itu maha adil kalau seandainya buah pohon beringin sebesar buah semangka ketika jatuh ke kepalanya jatuh mengenai kepalanya maka akan hancur kepalanya maka Bapak Ibu rahimakumullah Jangan pernah meragukan keadilan Allah. Kadang-kadang jenengan sekali ibadah mengatakan apa? Allah radil. Aku sing bendina sholat, uripku orang makmur. Rezekiku pas-pasan cenderung kurang. Sementara tetanggaku yang tidak pernah sholat, rezekinya berlebihan. Rezeki itu tidak dilihat dari ibadahnya. Kalau rezeki dilihat dari ibadahnya, nyuwun sewu, kudune wong Indonesia niku luwih sugih daripada wong Amerika. Wong Indonesia niku ibadah luwih apik daripada Amerika. Allah punya cara, Allah menyimpan rahasia. Maka bagi orang-orang yang tidak berpunya, sementara setiap hari dia beribadah dan berdoa, yakinlah walaupun doanya belum dikabulkan di dunia, insya Allah akan dipanen besok di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Jadi saya ini saya satu lagi karena bisa jadi besok kamu kaya di akhirat amin Allahumma amin jadi mulai aku langsung kenalah kalau aku mendino ngaji kok Urip kere kan gak apa sama temen tapi bang aku kan mendino ngurusi wong mati kok uripe mangan ngenteni wong mati niku bahasa yang salah Gak ada urusannya orang mendapatkan rezeki itu dengan ibadah kalau memang orang dapat rizki, makhluknya Allah dapat rizki harus melalui beribadah. Antung atau ibadah ya lemu. Antung berdiam diri di daun pisang, orang tahu sholat, poso yura ya tahu poso, haji yura ya tahu, zakat yura ya tahu. Begitu dibuka antung mesti lemu. Orang antung kok puluh. Apa mana hidung kok setro? Ini kurang Yang kemudian perlu kita pahami apa seharusnya apa sekecil apapun berapapun itu rizki dari Allah itu pasti ada. Apa meneh jenengan ki wong sehat, wong lara kuwi lho rezekine dijamin karo Gusti Allah. Kula wingi bar kene wong stroke teng rumah sakit, kula mlebu teng kamare, kebak buah kalih kebak roti. Lara percaya Mahmudi setruko. Awak mengerti Setruk itu penyakit nopo? Setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong setruk itu guyune hanya ke kiri, tidak ada yang ke kanan. Mahmudi tolong dicontohkan. Ah. Maka Bapak Ibu jangan mengukur dengan akal, tapi ukurlah dengan hati. Maka saya sampaikan kepada saudara saya Deddy Corbuzier, orang belajar agama itu akal yang ikut hati, bukan hati yang ikut akal. Maka sering saya mengatakan, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata. Rata-rata jawaban anak muda hari ini adalah dari mata turun ke hati. Saya jawab, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah cinta kepada Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka Mahmudi tidak akan pernah cinta dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Mahmudi matane rata-rata Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah punya cinta. Kenapa? Karena orang buta matanya tidak pernah melihat. Tetapi cinta itu dari hati naik ke mata. Maka kenapa ada orang buta jatuh cinta? Senang jatuh mata ra Tetap mau bisa jatuh cinta. Cinta dari hati naik ke mata. Kalau hati dia senang, buh kaya ngopo tetap senang. Tapi lak matane sing seneng, urung mesti atine melu seneng. Ana bocah wedok uwayu ning lampu merah nganggo masker. Dioyak. Begitu dibuka burung merongos. Langsung hilang rasa cintanya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jadikanlah ukuran Allah sebagai ukuran untuk kehidupan kita, bukan ukuran pribadi kita. Maka saya kasih contoh. Saya punya jamaah di Surabaya usianya 35 tahun belum menikah jomblo nawa itu kenapa jomblo nawa itu niatnya menikah tapi tidak ada seorang pun yang mau dinikahinya kenapa? karena modalnya orang duwe modalnya orang lebu jadi nanti dulu rupanya yang mahal dia pun modalnya rano modalnya orang lebu wong rabi itu kudu ono modal kudu ono model Akhirnya bawa ini kudu nesu terus. Lain rapi. Eman-eman gue nusunat. Rano bedane kolkan kok gue nguyuh tok. Akhirnya kok nangis bengi lah. Jadi pun pengen rapi. Gak ada perempuan yang mau dinikahi. Sampai akhirnya satu saat telepon kulo. Bah, kulo itu isin. Umur kulo wis lima tahun. Kulo pengen dan rumah omah. Tapi kok bukan nanti wong wedok sih bilang kulo rapi. Mosok yo ya kula kali Ora mrene mlaku wis saka lorone wae kan ra mungkin. Akhire kula telepon moro ning Yogyo. Tak wenehi carane piye pendangi sorabi. Akhire moro teng yukjo, Pripun bah carane? Gampang. Sandarkan hatimu kepada Allah. Manuto karo dawuhe Gusti Allah. Jangan membuat ukuran-ukuran yang mengikuti akalmu tapi manutlah dengan ukuran-ukuran Allah. Sandarkan hatimu dengan ketentuan Allah. Karena Ibnu Athaillah mengatakan, "Mata waqafa matlabun anta tolibu binobika, Walataya tayasara matlabun anta tolibu binapsika Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah per, eh, permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu akhirnya kalau kandani cari pripun bah ben bengi mangkat oleh masjid minimal tujuh malam Napa bagi masjid? Ya tahajud. Mosok ngelone kentongan. Akhirnya mangkat. Gimana pripun? Pokoknya sandal jelemu. Karo Gusti Allah. Piye carane kowe rabi? Bila perlu maksa titik. Sing jomblo rumono. Akhirnya dia berangkat ke masjid dimulai dari malam Sabtu berakhir malam Jumat. berlima kali masjid. Sampai masjid sholat delapan rakaat. Witir, tahajud, hajat. Tahajud, hajat, witir. Tutup witir tiga kali sebelas rakaat. Bentar hajat dan Ya Allah, kula pengen rapi karena sunnah Rasulmu dan pengen membahagiakan orang tuaku. Amin. Saya semangat yang kecil. Ya Allah, bila dia jodohku, tolong jadikan dia istriku. Namun bila dia bukan jodohku, mau dicek lagi ya Allah. Jadi brungone kaya Prabowo ana peninjauan kembali. Saya sok mangkat meneh ning masjid. Dongone tambah ekstrim. Ya Allah, kula naksir anake tangga kula yen anake mboten purut mbokne yo ora apa-apa wong mbokne rondo saya semangat meneh Ya Allah, kalau pengen duit bojo sok kados SDSB. Apa kuwi SDSB? Semok depan, semok belakang. Ya Allah, kula dalok bojo ingkang isu panter. Ini sungguh-sungguh pantat yang bikin gemetar. Saya semangat meneh menawi boten wonten isu panter, cukup ingkang SPN kaya Allah. Apa kuwi? Setengah tua ning kewer-kewer yo ora apa ya. Saya semangat meneh. Ya Allah, kula ndelok bojo ingkang STNN. Setengah tua meh modar yo ora apa-apa ya. Wong dumone maksane kok. Apa aku bedane karo mangludi? Nah, ibarat mobil aku iki Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh lelaki vitalitas yang tiada tara. Oh. Ya. Mahmudi GL Pro, genjot langsung protot. Akhirnya nyuwun sewu. Tepat malam ketujuh belum ada tanda-tanda dia mendapatkan jodoh dari Allah. Baru subuhan mulih matane ngantuk-ngantuk wong bengi bar bar tahajud. Jadi nyuwun sewu, sing dimaksud min asari sujud, wong sing seneng tahajud itu nyuwun sewu karena wajahnya kecapean, matanya sahdu karena malam bangun, karena bangun malam. Orang kok min asari sujud batuk ini ireng bekas sujud mboten. Lawa bekas sujud raine iki kan berarti wong sakmene sing paling rajin sujud Mahmudi ora mung bathu wis sak rai ireng kabeh. Jadi mboten iki. Mata wong kula niku bathuke ireng ora mergo sujud dikeplaki bojone. Akhirnya mulai melaku gelir-gelir niku. Ning tengah jalan. Masya Allah, sikile dicopot ulo. Ndelala sing nyokot ula wedok. Padahal londongane jaluk bojo wedok misuh-misuh bocah iki bocah kula Surabaya. Jancuk. Aku ah, ki njaluk bojo wedok malah diwenehi ula wedok. Cokot kula pingsan. Gowo ning rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, disinilah awal cerita itu dimulai. Mlebu rumah sakit, ketemu perawat wedok ayu berhari-hari di rumah sakit sing lanang pasien seneng karo perawat perawat seneng karo pasien waiting no jalanan soko salah waiting no jalanan soko dicokot umur. akhirnya apa jatuh cinta di antara keduanya wis sing lanang arep ngomong karo sing wedok ora wani mergo remangsane modale ra duwe modele ra mlebu sing wedok arep ngomong karo sing lanang yo ya ora wani mosok wong wedok kok ngomong dhisik padahal lak jenengan delok HP-ne asisten kula niku patah wong wedok sing nemplung dhisik omongkan dong sama Gus aku siap untuk menjadi yang kedua iya aku takon di foto ini amoh ah, orang tua akhirnya apa mikir deh piye caranya aku iso ngrabi mbak e sampai akhirnya nyuwun sewu sehari terakhir di rumah sakit wis galau kae piye caranya delalah ana lagune idalaila oh mamuti nanti lagu idalaila ta ora ngerti ya mati lagu saiki yo ya mung sok duwe waton NDA kelingan mantan kincil kepolon ditinggal rabi niki lagune wong tuwa begitu aja medal saka rumah sakit ono lagu rasa cinta pasti pada malu Wah, sing mangap cangkeme sing dua apa lho. Nah, sing ngono ora ngerti ora. Wong ini iki ora ngerti lagu-lagu sing ngono kuwi. Ngerti lagu apa? Nih? Pamer bujuk. Mahmudi saya ini dahulu atau ya? apa? Eh? Apa? Injil kepala ini siapa? Ditinggal Nabi. Ila ya, isap. Lah isap itu apa? Kuwi mbak rondo iki salah. rasa neloro Nyawan kau yourself mikir Aku ngaji lah kau mikir amplop, aku mau amplop. Ngapa? Tuh lah kau mikir isinya. Aku mikir. Soalnya si mikir itu panitia. Aku mikir, karena aku jarang panitia. Enake dadi kiai awan bengi gaweane urus santri. Apa meneh yang diundang ngaji pamit mulih wis mesti bisa. Salami. Akhirnya apa? Bagi krungu lagune ini balailan iki wong lanang bengok. Dek. Saya minta jawab, "Apa, Mas?" aku seneng kalau gue saya minta jawab aku yo ho sesuatu yang awalnya buruk dicawat ulo ternyata akhirnya baik kenapa karena atas kuasa Allah Milo dalu menika sing mriki dalam keadaan jomblo kula dongake Muka-muka mulai pengajian si sikile dicokot Kowe iki kudune nyapa? Ih, majone tadi. Lagi contoh ya. Nek. Kowe era asisten lu. Kowe masih gede. Ya. Aku ngerti itu kamu udah mata aku ngerti. Kowe kudune sing jomblo-jomblo kuwi tambah yakin. Mahmud di sing raine kaya ngene payu kok. Mosok aku ora ngono tadi. Oh, bojomu mateng. Kowe ndak ngerti Sunggal, ya semoga-moga bojomu mulai makan oleh. Amin. Kembar polas. Maka Bapak Ibu Rahimahullah Jangan kemudian menjadikan akal kita sebagai ukuran Tapi pakailah ukurannya Allah Ono kalau nawai duit dungu dikabuli karo Gusti Allah nesu Gusti Allah itu duit cara Jodoh ono wong bakul es karo bakul bakso. loro ini dungo, Sing bakul es dungo, ya Allah Gusti, mudah-mudahan siang hari ini panas tidak turun hujan. Kenapa? Karena kalau panas itu paling enak minum es. Sing bakul bakso ya dungo, ya Allah Gusti, mudah-mudahan hari ini kau turunkan air hujan Kenapa? Karena kalau dingin makan bakso enak rasanya. Umpama sing ganti Gusti Allah kowe lak mumet ndasmu to. Iki tak udani apa tak panasi. Kalau seandainya hari itu panas, bukan berarti doanya bakul bakso itu tidak diterima oleh Allah. Maka di dalam kitab hikam disebutkan layak untuk. Ta'akhuru amadil atau ma'al ma'al ilhafid doa mujiban liyaksika. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doamu ketika kamu bersungguh-sungguh di dalam berdoa mujiban liyaksika menjadikan kamu berputus asa. Kenapa? Bahwa duminalaka al-ijabah karena sesungguhnya Allah itu menjamin akan mengabulkan doa doa mu. Orang ana budunga sing orang, orang cerita niki wali. Sing lanang wali, sing itu rada cerewet. lo biasa, kiai utawa wali pun duwe bojo cerewet. dina Umar itu bualane ra umum. Tapi ini cerewet nganti Umar itu kalah karo nih Mila bapak-bapak sing rawuh niku kok dilarang bojomu cerewet. Niku tanda-tanda. Dua kemungkinan. Kok bojomu cerewet siji tanda-tanda awakmu arep dadi wali utawa setruk. Mila lagi bojo cerewet disyukuri mawon alhamdulillah. TV ini orang kan gue cukup rumah ke bojo ngirit ada tiang itu aja matul kaya saya dina umat begitu tekan omnya umat umat itu dimulai orang ini kalau bojo ini mana mana mana akhirnya apa? orang ini mulai orang situ matul kaya umat gitu loh kaya umat eh Reno ngapa kok ini mulai ini saya itu jauh pulau ketemu jawabannya orang sih curhat Soalnya kenapa? Tiang itu mau ajar curhat bojone galak dan Sayyidina Umar, tapi ternyata begitu teko omahe Umar, bojone Umar luwih galak ini bang bojone. Bojomu saya Orang, orang di diwali. Jangan tiba-tiba ya mau pedus kelasnya. Aduh. Bila di nang duwe bojo ceret, kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek aku suwun Kula padha karo ngrungokke radio. Ya. Akhirnya nopo? Wali ini niki lak umum. Sing wedok cewek, Mas, jenengan itu lah cangkeme mandi. Sak donga-dongake wong itu mesti mandi. Mbok yo awakmu njaluk bondo karo Gusti Allah, men uripe awake dhewe iki luwih kepenak kaya tanggane kae akhirnya mereka dipaksa karo bojo bengi sholat hajat rong rakaat tangane diangkat ya Allah kula pengen ngrasake urip mulya ning donya kula njaluk emas dikabulke karo Gusti Allah blek diwene emas gedene sak botol sing wedok suwene yes uripku kepenak belum sempat dinikmati nyuwun sewu turu sing lanang turu sing wedok turu karo ngeloni emas di dalam tidur itu dia bermimpi Nama mimpinin melebu surga. Di dalam surga itu ada istana besar. Dindingnya megah. Mewah. Begitu dia masuk, dia melihat dinding istananya itu ada lubang satu. Batu batanya hilang satu. Akhirnya apa? Takon kalau malaikat. Malaikat, niki istanane api banget. neng nopo kok ini hilang siji? Dijawab kalau malaikat dari istana ini diperuntukkan untuk kalian berdua di surganya Allah. Tetapi karena kekurangan sabarmu di dunia, Allah mengambil satu dan diberikan kepada kamu di dunia. Begitu tadi, lanang wedok ini langsung dungo, ya Allah, kulo ere mawon ora apa. Mila kau mau saya itu urep buku kere di ora Sopo ngerti ning akhirat kue sesu yo ya tetap kita nggak pernah tahu yang terbaik. Umpama ibu-ibu itu yang sandi ini, urus mesti gelem pengajian kok ini ini. Dia apa badan? Jenengan gelem ngaji dulu, so neng kene mah pak bodoh bondomu kayak sandi ini. Mila kula bolak-balik ngomong, kula luwih khusuk ngaji karo wong kere daripada karo wong sugih. Ngaji karo wong desa niku nyenengke. Ora kudu nunggone kursi, ora kudu ning isor tenda, ning isor pisange dilakoni. Nggih mboten? Belakang tuku remean dhewe. Ora ana krasane. Nggih napa mboten? gagal banget lebih, semuanya kami diajar panitia mau pasang tenda lah ini mau tenda layatannya tadi Coba dilatih kalau orang yang gak rasa orang yang gak tikar tukulan tukulannya andewe jajan. Ya orang itu maklum. Wong panitia ada cekak anggaran nih. Jangan ngaku konsumsi. Kloso ora ono kok. Ono di. Mirwa sangat kata amplop. Yo ngene iki, lungguh sahanane. Masyaallah kan. Yo jujur kok papat tungkae sono jare iki. Ji oh, lupa. Ya Allah. undang-undang ngaji wonten kita taklim menika dipun sebatakan hendaknya murid itu tidak memanjangkan kakinya di hadapan gurunya. Kurang kok selonjorke. Aku ki yo ora ngomong batin apa ora rumangsane tongkatmu meledak-meledak. Ngaji kok ngene. Karena aku melihatnya geli. nang ning kaos kaki yo Napa mbak? Asam urat? Kalau kita kelingan Begitu orang pengajian itu Kalau jauh, kalau kelingan hadisnya kanjeng Nabi Kanjeng Nabi itu isu-isu tahu jogging Oh, kau kanjeng Nabi jogging Orang-orang mangut di bar subuh mengucap Laku-laku, katamu setan mbak setan ini ku gua telung perkara siji paku loro kemul telu awu lajeng kanjeng Nabi takon karo setan tantan kowe ngopo gowo selimut dijawab oleh Mahmudi eh setan kok Mahmudi setane jawab gowo nggawa kemul kemul dia ajeng kula sebagai isu-isu sadaranya sodan subuh Gini tiang Madusari. Piye mau wong Madusari kayak krungu adzan subuh kurang-kurang ora krungu. Micet sampai awan. Melo jenengan ngrasake. turun itu sing paling nikmat menjelang ada subuh. Nikmat banget. Bapak-bapak dibuka karo bojone, "Ayo Pak, kami." Malah jawabannya apa? "Apa Bu, tanduk." Malah ngoten itu Pak. Soale nikmat itu aja dan subuh nih, Nomor loro, Kanjeng Nabi takon. Setan, kowe ngopo nggawa paku? Paku kan iki jeneng kula iki terbokonge wong ngaji. Piye wong ngaji niku rasane mboten betah. Bila jenengan pensani wong ngaji niku lungguhe model telu. Tekan pertama sila. Di tengah pengajian tahiyat akhir. Tiang ngaji lanjut Kenapa ngecen nang ini? Soalnya bokongnya panas, mergo diwenehi paku karo setan. Maka kula yakin si lungguh ning tegalan niku allah dengan iso ngalahke setan. Kalau ya, ngecen nyuwun nang Mbak Elu kuwi ngene iki. Pulau kiai kaya nonton TV. Serasa di pantai bro. Aku delok Gus Miftah, Bu, nopo jenengan kagungan penyakit asam urat. Kula tambani mungkin dengan kundur atau gula batu nggih gulane diwenehke asame waktune nggih nutup iku rate sing kang lungguh ngarep dhewe ngomongin iki jangan wis dicile jempol kabeh dijawab karo setan awun iki ajeng kula sebarke teng mripate wong ngaji piye carane wong ngaji niku meripate pedes rasane ngantuk mila dalu menika jenengan sing rasane ngantuk mripat kudu wene aku karo setan biasane wong ngeluh tunggu lek lendetan mengkailingke dawe Imam Al-Ghazali annaumu akhul maut tidur itu saudaranya mati Milo kok kula ngaji jenengan ngantuk berarti jenengan pengen cepat-cepat mati Sallu ala Nabi Muhammad Disinilah kita memahami keakbaran Allah Maka alamin Malam hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk sedikit demi sedikit belajar tentang ilmunya Allah, tentang keakbaran Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Amin ya Allahumma. Ayo untuk orang ngomong ini meneh orang orang luar biasa. Semuanya kata bilang orang orang Ya Allah, kita menulis di tiga biasa ya Alhamdulillah. Ya, kalau ajeng ngaji babakan halal mil halal akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya. Saat ini jam 11 kurang seperempat, insya Allah jam 11 rambo. Ya. Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, permintaan dari panitia sebentar lagi akan lewat kota Brebes, eh kota Amal. Tapi ini apa tujuannya? Untuk renovasi makam Mbah Mahmudi. Iya, ya Allah, Mbah Mahmudi. Ya, ya. Kota pakai siap-siap. Tahu mungkin sih. Bapak Ibu, seso naik kuburan bakale wonten pepadang. Jenise wonten telu. Siji sentir, loro petromak, telu PLN. Jenengan ngersake sentir nopo PLN? Ono kota infak nyemplungi 5000, banter sepuluh 10000 sedih. Orang 10000 Petromak, satu sewu PLN. Jadi nggak mau sakit sendiri mau ke PLN? Nganti mau ngomongnya PLN, nyemplungi mau sendiri insya Allah mulai udunan cangkemnya. Nyanyi nyanyi lagune Kidung Wahyu Kolosebo yang akan dinyanyikan oleh Mahmudi. Ayo, salam Nabi Muhammad. kamu dihafalnya cuma oh amin belalang kuku kuku padahal itu lagu sih paling sih saat itu Piye oh amin amin mele belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Lanjut bos tadi. Tak takon malam kali kupu-kupu di. Kalau siang makan nasi, malam minum susu. Oh, Tidak ada ngaku sih. Tur ini dengan iki dinenek janji sama tak kor, sengawan mengan sego Beli ngombe susu anake apa Mahmudi? Saya ngerti. Nah tadi Apa lagu kalau ngomong ya iso Kemarin engkau masih ada di sini. Kak Isa orang? Bisa? Bisa? Oke. Aku rindu orang Ramadan. Mustafa jika kita coba tuh tak nyaman Mbak Inti. Karena nanti itu malam hari ini bahagia. Di kalau sopan di. Eh jika ini coba tuh tak nyaman boleh deh. Ngadek ngadek. Vokalisnya namanya siapa? Endang Gombang Mana Mbak Endangnya yang mana? Tuh oh, Mbak Endang. Ada hubungan apa dengan Mahmudi? Kayaknya Endang dengan Mahmudi beda keyakinan. Mahmudi yakin mau, Endang yakin nggak mau. Kenapa? Karena Endang dan Mahmudi beda pemikiran. Mahmudi mikir Endang, Endang mikir aku. Selamat Nabi Muhammad. jelek melodi ini gua, malah dong lambung dong dong lambung dong. Gue tukang kau jenis melodi ini wae. Apa dibalik? Gue ngaji aku nggak jenis. Iya. Orang saya nggak ketipu. Yo. Insan Prabowo, tapi jihad membela hawa nafsu. Wow. Hari ini muncul pesan berantai suruh membuat kartu pendukung PS Prabowo Sandi. Uh, kita diomongin meneh? Apa kowe tapi gawe negara dewi. Milo jenengan sekali-kali jangan pernah mengatakan Pak Prabowo kalah. Tidak. Tapi katakanlah Pak Prabowo juara dua. Orang kalah juara dua. Maka kalau Pak Prabowo tidak mau dikalahkan sama Pak Jokowi, tunggu tahun 2024. Gak mungkin Jokowi mengalahkan Prabowo. Karena orang mungkin Pak Jokowi nyalon meneh. Ora kula moco. hari ini ada pesan berandai pendukung Prabowo Sandi akan membuat anda pengenal sendiri. Nya Allah, nya Allah. Wingi Dorono, gimana Bang Sandi? Apakah Anda tidak mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi? Selamat itu kan budaya barat. Alah, alah, cangkemu. cangkemmu berarti dengan saya seolah-olah ngomong selamat pagi tidak boleh mengatakan selamat siang tidak boleh mengatakan selamat ulang tahun, tidak boleh mengatakan selamat menempuh hidup baru, tidak boleh mengatakan kepada maut selamat muda nggak boleh. Karena itu budaya barat. Ini orang-orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya. Orang-orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya dia tidak mampu memanage nafsu dan hawanya, hawa nafsunya. Iki wong sing bakal ra ketok mulyane. Mila kula bola-bali ngomong, Pak, kok jiko filosofine tanah. Tanah niku sangka bahasa Arabe ardun. Ardun niku asal katanya sama dengan ridho. Napa menungso niku diciptake dari tanah? Tanah niku sifatnya ngalah. Tidak dia tidak berontak, dikencingi dia tidak emosi, tapi dijarke mawon tanah itu harganya mahal. Miwon itu kudune kaya tanah, oke ngalai oke ridoni, oke sabare, oke konaai. Wong sing gelem ngalah derang derajate. Eh, Amin Allah Cipiki, muah, muah, wah rangkulan lungguh ngopi bareng ayo Pak Jokowi senengannya apa Kulo tekan. Pak Prabowo apa kopi ngopi bareng Prabowo ngomong karo Jokowi cocok dijawab karo Jokowi apa wong saya ucapkan selamat Pak Jokowi jadi presiden lagi Pak Jokowi ngomong kalau Prabowo wowo sing sabar ya wo nggih ingat wo lak wong kalah iso ngompo kuwi jenenge apa wo legowo Pak Prabowo yang ngomong Pak Jokowi jenengan menang aja sombong soalnya menang sombong kuwi jenenge jumowo Jokowi ngomong meneh ya ngono sing apik kowe kalah ngompo legowo aku menang ora sombong jumowo sing paling bahaya wo kalah ngaku menang jenenge kalem basa. Itu kan indah. Bisa memenet rasane nesu Wes ramung dadak neko-neko terus kuwi kon ra percaya real kon, real kon ra percaya MK, MK eh, ra percaya Mahkamah Internasional. Sesuk gomeh Mahkamah Akhirat. Lah rumah pengajaran itu Pak. pulau kira seneng. Kalau hakimnya curang, besok akan mendapatkan pengadilan di akhirat. Pulau Jawa, "Eh, Bambang Wijoyanto." Sesuk itu saya oleh pengadilan di akhirat orang menghakimi, pengacaranya ya diakini penggugatnya ya diakini tergugatnya ya diakini Jokowi ya diakini. usah bertanding. Nggih apa mboten? saya jenenge wong tanding ki ya kalah ana menang. Kan kudune ngono. Niki dulu sakit wis darurat jenenge apa genting. Lah perkara urgen jenenge penting. Lah wong wedok meteng jenenge bunge. Lah kalah ngamuk jaluk dilantik jenenge sih kula maca Nabi dina niki milo niku mila tiang madusari tiang jetis ponorogo sing ayem-ayem mawon nggih aku ayem pengajar ini sama kita ya Allah karun duet. kita lupakan bebas kita tahan keamarahan kemarahan-kemarahan kita kita tahan wis siapapun yang terpilih kita syukuri sing dadi Pak Jokowi jenengan dasare petani yo tetep tandur nggih napa mboten? Sing penting sing rukun mawon. Kenapa? Kemarahan dan emosi sesaat itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mila kanjeng Nabi Dawo, kalau kamu marah, berujulah. Kenapa? Karena marah itu dari setan. Setan itu dari api. Maka wudhu menyiram api. Wudhu masih marah, mandi Mandi masih marah, kungkung. Kungkung masih marah, nyeplong sumur. Murtar, murtar, Gawe nawa. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Duduk masih marah, telentanglah. Telentang masih marah, mengkuraplah. Kok mengkurap tasnya itu suka ampuh men. menem, mana, mana, mana. Orang mungkin tak. Asadul jihad jihadil hawa Jihad yang paling berat itu adalah menahan hawa nafsunya Niku Welo sesuk meneh lek ana pilpres, Pak Prabowo rasa dikandani ndak melu-melu meneh. Kan masalah kita terus. dengan pilihan presiden kurang ajar ya ada yang rakun padahal pilihannya kamu tuh ibu-ibu dan ajeng coblosan itu nyuwun kan dan ini sajam nyoblos sih semenit ini mending di rumah kalau bujur nih baju bajunya semenit nyoblosnya sejam Sallallahu alaihi Muhammad. Mari wal afina anin memberikan maaf kepada manusia Pak Bu Bu minta maaf itu mulia memaafkan itu juga mulia maka nyuwun sewu takwa niku huruf pertamane tak tak niku artine nopo tawadu tawadu niku rumangsa paling elek Rumongso paling ino, rumongso paling salah, rumongso paling rambut jaji. Milono napa Gusti tak pondoke ora aji. Wong menungsa niku ora ana nih. Cara ngaji pripun? Mangaji. Lah wong ora aji gelem ngaji, Insya Allah albet jaji. Mila pondoke jenenge ora aji, masjide jenenge albet jaji. Mudah-mudahan ana apa harapan Pondoknya orang haji. Masjidnya ambil janji. Jamaahnya al kintilnya, Masuk Kenapa al-kintilnya? Soalnya sak gon ngintil. Ngomong ngintil, soalnya cilik. Lagi deh. Bugal dewe. Tolong-tolong ngintil. sing paling elek. Jenengan padu kalau sing lanang. Kok Anda mengatakan, "Sorry Mas, aku sing salah." Sing lanang yang jawab, "Aku sing salah di terampo. Apa? Merasa paling salah. Mila kalau kanjeng Nabi Muhammad Kanji Nabi Muhammad pulang dari masjid ke Malman. Rumahnya dikunci oleh Siti Aisyah istrinya. Pintunya didodok oleh Kanji Nabi. Siti Aisyah aku mulai no Siti Aisyah pun saling. Dada kene. Assalamualaikum ya Humairo wahai engkau yang memiliki pipi kemerah merahan soalnya Siti Aisyah itu wongnya kulit kulitnya putih yang guyu tiap abal. Milo diarani merah kelima. Siti Aisyah itu wongnya wanyu alisnya buntut kalau jengking irunge bongkok semidi untune miji timur Podo kali ibu-ibu maju sari. nih ngeji timun. Nih timun tuwa tur rada poso. Itu gede. ada malih. Pai dulu dari kanjeng Nabi. Siti Aisyah aku mulino. orang rumah, Akhirnya kanjeng Nabi tidur di depan pintu. Menjelang subuh, Siti Aisyah buka lawan. langsung mirsani kanjeng Nabi saleh di depan pintu. Dia menangis kemudian mengatakan kepada kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, kulo sing salah, jenengan kondur, kula pun turu, kula njaluk nggih, Kanjeng Nabi." Napa jawabannya Kanjeng Nabi? Ora Siti Aisyah beberku, sing salah du awakmu tapi aku, aku mulai kok masjid wis kebengen. Akhirnya nopo kanjeng Nabi karo Siti Aisyah rebutan salah. Kira-kira tiang Madusari rebutan salah nopo salah-salahan. Oh, aku mulai. Orang dulu. Kuping muni piye to, Bang? Sing itu ya perlu men, minggat kebengen. Marampung masalah. Mungkin kenapa buatan? Eh, kadang-kadang mau padu dalam rumah tangga bertengkar itu hanya persoalan sepele. Mungkin kenapa buatan? Sing lanang disuguh panganan, ndelala ora cocok, menghina makanan yang diadakan oleh istrinya, akhirnya padu. Mungkin kenapa buatan? Eh. Milo wong lanange cangkeme rasa tragis tak kandani. Disuguh nopo ditompok. Setuju bu? Ya harang mau wong wedok niku perkara sepele, tapi lah wong wedok dinyek loro wakile. Nggih apa betul? kalau bapak disukur sayur kok kasih nentakone kalau bojomu pripun Pak sayure enak Bu. Jikuk titik wes kerosot. Oh, rasa muni-muni, sayurnya kasih mentah anu pel jenengan ora seneng sekolah lemes masake bojo sekolah sekone kelemesan takoni karo bojomu pripun Pak sekule istimewa bu, bu. lah pripun Pak urung tak mamah wis koli enak kok lanang rampung ora kok njaluk sambel sambel pripun Pak sambel pedes kuning lho pedes cangkem Oh, jadi niku butuh sifat tawadhu ngalah. Tawadhu niku rumangsa paling elek. Ayo tak takon kali tiang Madusari. Bu. Pak. Kira-kira ning Madusari niku ana ora wong sing luwih apik daripada jenengan? Kok jawab nanti. Enten boten teng sari, wong sing api apik timbang jenengan. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua. Kira-kira teng maju sari niku enten boten wong sing luwih elek daripada jenengan. Ada. Kowe haram mlebu surga. Ngopo kowe ngomong kata berarti kowe seolah-olah luwih apik daripada wong niku. Niku berarti wong sombong, wong sombong kuwi haram mlebu surga. Rungono kupingmu. Pokokmu kapan kowe? Kudu jawab ana ora wong sing elek daripada awakmu mboten nenten. Wong kula paling elek. Blok-blok. Yo no, kira ibu pulang salah karo sing lanang lho wae. Pak. Aku rumangsani kok. Ya. Tawaduk niku gampang diucapke tapi angel dilakoni. Lah ngucapke gampang. Kula dikendikane teng maksud dari tawatu ida manil tali nasi akan wong sing gelem tawatu niku saya derajat derajate mumbul dhuwur. Ngono Bu. Kudune awakmu ngono, tapi nyuwun saya gampang diucapke angel dilakoni. Delala sing wedok ngomong karo sing lanang, utawa sing lanang ngomong karo sing wedok. Oh bune, aku ngrumangsani sing salah bapak, tingapura ya bune. Delala sing wedok nyentik-nyentik, "Ning aku." sing wedok ngomong oh, sing lanang balas cah oh, nemu kuwi dilendati malah ngaku ini niku rebutan salah. Ini bener nih, kok ngejak kita tahu salah. Curhat matamu, curhat kau Undang-undang rumah tangga itu orang itu orang tahu salah. Pasal pertama, perempuan tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau perempuan salah, lihat pasal pertama. Dia tetap orang salah. Bu, Wong wedok karo wong lanang dosane karena pundi? Dene ngaku cangkemmu. Ah, lanang karo wedok dosane karena pundi? Lah wong lanang kok bilang ngaku. Wedok Mila kula ra seneng karo wong lanang. Menangan kok. Oh, ah, bola balik kula matur kok lanang karo wong wedok kuwi dosane oke wedok tapi cilik, cilik. Wong lanang kuwi dosane titik tapi gede, gede. Terus wong wedok itu dosanya kata cilik-cilik, terutama dosa yang berkaitan dengan mulut, cangkem, tutup, Mila wong wedok pengen selamat itu gampang jaga nang lambemu, cangkemu, tutukmu, rumus kimiane CO2T. Wong wedok iki mung iki, masalahe kok teng mriki. Mila kalau Kanjeng Nabi Isra Mi'raj munggah teng langit. Thank you begitu kan jadi munggah dipun paringi so ana uang itu ilate ditarik sabaina diroan pitung puluh diro saat diro niku modal karo setengah meter ilate udah wedok pinter oh, pinten puluh diro berarti wong itu niku ilate lima meter jangan melet sekarang ya Apakah berhenti di situ? Tidak. Summa ukida khalfa unukiha. Lajeng ilate wong wedok niku dan teng gulune ditarik karo malaikat. Kok lara ya? Akhire napa? Nabi takon kalau Jibril. Bril bril apa mu? Kok ana wong wedok disiksa kaya mengkono iki dosane apa, Bril? Dijawab kalih malaikat Jibril, mat mat ketahuilah. Ini adalah siksaan bagi perempuan. Begitu perempuan berani dengan suaminya. Sing lanang lak ngomong lirih, sing wedok lak wangsulan banter. Omongane wong wedok luwih akeh daripada sing lanang. Sing lanang lak ngomong saya, sing wedok lak wangsulan sajus. Eh, sing babe putih. Pak, eh, sing lanang kaya takon, "Bu, Kopi aku ku ning ndi yo? Ndek, ndek, dhewe takon aku. Biasa orang yang lalai. Nggak usah kakek ngun malah brutu. Lu cakep wong wedok koyo ngono Bu, jaluk ngopo ini dalam aku ngomong orang kabeh kok. Mama. Apa? Ya, Jangan kawan. Ngerti lah, kesel aku. Setino ngurusi anak, kat isu nganti sore masak ora rampung, dadak jero kelon. Kono ning kamar mandi wae, model-model awon. bola bola aku kono wong itu sing apik iki apa wakil amar taha atau agak wong itu sing apik dikongkon wong lanang lu dikongkon wong lanang manut mila wong madu sari rumono wong wedok sing apik kuwi sing lanang urung jaluk sing wedok wis nawani setuju lah setuju lu kok wong Isu sing lanang rong jaluk wedang, wedangi. Sing lanang rong jaluk jarang, jarang. Sing lanang rong jaluk kopi, kopi. Sing lanang rong jaluk susu. Oh, yo wong wedok dijaluk nolak. Ora sak dene bojomu njaluk kawani. Mlebu kamar, ngomong sing kepenak. Mas, untone mbok siap. kan ngono lah cara bocah sapi kan kroto bahane rawa ya ngono bu krotone pun siap <laughs> carane ngono sing lanang jalo sing wedok bu jaluk sesuk meneh sesuk eh hati-hati di luar sana persaingan semakin ketat hati-hati kowe ning omah ora nyervis bojomu sing lanang iso minggat sak nggon Wong lanang iki saiki kata sing duwe prinsip, wong lanang iki kaya seprit. Isine muncrat sak gon sing penting botole balik, ora ngajar aku kanjeng Nabi dawuh kok layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Loh. Orang kena orang itu kan nolak. Kayak bahasanya Gus Miftah ya, kesel yo prasmanan. Bu, jaluk, gak kula kesel ya Pak. Terus ikut prasmanan mawon ini Pripun niku mambuka dhewe tutup dhewe. Ngono, Bu. Lelah Mahmudin ke kamar langsung nyanyi lagu Negus Miftah tol jaina ora nutul rapena nutul rasa pena sing ditutul dangan-dangan ah. ono di langsung bujai Mahmudi cengep-cengep lek bapak Mahmudi siap diutul. <laughs> Ngono kowe delok wong lanang jalo wong itu ora ngajar kok. Kalau boso kalau bojone ngomong ora boso ning dalan kalau bakul pentol boso Untuk boso Kalau bojone Pak Madiar, kalau bakul pentol Pak Tumbas. Kurang ngajar kalau bojone ra boso kalau bakul pentol kok basa. Pertanyaanku, jenengan diwenehi apa kalau bakul pentol? gawe putih rumakno. Kadang-kadang kalau mau liya iso alus karo bojone iso alus karo banget Mula basa jenengan tau delok ngomong basa kali kula Kurawan. Nganti ra tak tuker tombok ngopo. kok ngopo? Mila bodho niku bojoku langsung ngalih kula nangis brebes mili 30 menit Ayo kita takon. Piye carane? Padu kanggo basa. Bapak, pani ngale panjenengan iku pripun? Wong jam sedoso kok dereng kundur. Ngopo panjenengan mau minggat tenggele rondo? Sing menang jawab, "Mboten, Bune." paningan panjenengan rasa menggelik kados pakatan malah malaikat orang, ora orang bosok, gitu cangkemmu bu dasar bosok, oh tuh kayak panjenengan iki loh wal afina amin maafkan semuanya maka dikatakan oleh Rasulullah tidak akan ditemani tidur oleh seorang suami oleh malaikat kalau sampai tidur ya dia tidak minta maaf kepada istrinya. Maka setiap apa apa turu pak ngomong kalau bujumu, bu aku jaluk pro Tahu bujumu menunggu? Salah dhewe kalau ngomong mau pek bojo. Oh, bojo kok Jangan-jangan dia makan bising. wis tuwa yang ngomong kayak bojo malah jawabannya kepepet kok kurang ajar. Nabi kok udah kepepet. Kepepet kok mantel. Ini lu nanti Aku di kalau gue aku. Gue gue gue Tuhan juga dia ganteng bojone kok payah payah Ora kenal ngono Bu. Tapi juga dilanjutkan hadisnya, tidak akan ditemani tidur seorang istri oleh malaikat kalau sampai tidurnya dia tidak mau memaafkan suaminya. Maka ibu-ibu kalau mau tidur apa saran Gus Miftah? bukalah dada lebar-lebar orang kok ngene maafkanlah suamimu Masuk angin cakap mumet dasku ya saya tahu jadi kebuka lagi dari baru-baru malah masuk angin Gitu bukan main. Memaafkan suami yang malah masuk angin. Yang penting semangat sempat mati. Ya. Yakin soalnya semangat gerantes. Mereka bujuk cerewet ya tahun ini. Mungkin kalau saya mau untuk cerewet biasanya dipakai abang. Ya. ingin tahu rabi kepepet kon buka dada lebar-lebar masuk angin ngomong ya dasar jilbab agam. sing jilbabe putih ya Insya Allah. luwe parah Sallallahu Nabi Muhammad Wan afina alinas Ayo saling minta maaf kalau tanggane ya ngono anak karo wong tuane kaya ngono kula niku biyen diajari wong tua kula kula niku lahir teng Lampung senajan kula wong Ponorogo tapi kula kacilik karo wong tua kula niku basa ora tau kula ora basa kali bojo kali wong tuwa kula Mila sakniki nyuwun saya bojo kula basa kali kula ya lumrah wong kula karo wong tuwa kan ya basa cah cilik karo wong tuwa kowah kowe kowah kowe wong wedok karo wong lanang ya ngono pak kowe arep nang ndi Ya Allah, itu bakal menang Pak Tumbas. Oleh apa? abang, apa? Tapi buahnya kan menawar. Wis ora. Mari karo bojomu. Sing lanang lunga lawange malah dibuka. Jilbabnya abang malah nyanyi-nyanyi. Ger minggir, nengah-nengah, mampir-mampir, bojo yang ngomah. Mahmudi liwat, oke. rambo, rambo. Maka halal bil halal ini membuka pintu maaf semuanya sudah tidak ada lagi istri bermusuhan dengan suaminya. Kulo tahu ketemu keluarga, beberapa kiri sepatan puluh tahun, api itu namanya sepuluh tahun pertama top. Mulai tahun ke-11 sampai ke-40 itu tahun sewu Sudah tidak pernah tegur sapa padahal tinggal serumah Mung gara-gara perkara sepele Jadi ini omah ini dapur ya loro ambene ya loro kelon dewi Eh turu dewi-dewi kelon dewi-dewi kunjungi sapa? Kunjungi sapa? Rondo. Oh, aku cangkem rondo. Ya cangkem ora tau tau iki apa tuh bedone manten anyar kalau manten lawas manten anyar kuwi ranjangnya ombone sak meter kekambang manten lawas ambilnya 5 meter keciutan lah manten anyar tempel terus manten lawas yo ngalah ah cedak di pantar minggat ngomong Ya Allah, ngomong mana? bener wau. Wong wedok iki takdire cewek. Soale keturunane Siti Yo ki mau kepepet kolon dhewe. Lah wong lanang lan bapak-bapak sing nganggo iki anteng kakak. Soale apa? Ada. Ada. Ayo. Napa wong wedok kok cerewet soalé cangkeme loro. Saben akhir zaman. Amin Allahumma. Moga-moga yang tidak pikir niati silaturahmi didawangi umure. Gampang ke urusan nih. Dimurah ke rizki nih. Kondur lunas utangi. Mulih orang cewek cangkem nih. Allahumma. Sampun jam setengah loro. Pengajian yang pun rampung. Dungo bareng-bareng mugi-mugi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadati ilmi wa rizqi wa ibadah. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah warzuqna bi husnil khatimah wa aqbilna min su'il khatimah wa qina ya aziz ya ghaffar ya rabbal rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan warahmatullahi jangan wabarakatuh tadi jenengan. Ya ini main baik ya anu, sini oh, yang dibuat. Gini ya, ini iki nggih Ayo masuk sana. Iya iya iya. Ya ya ya. ya biasanya ya balik langsung kecapean besok ke Tuban. Tuban. Oke. Monggo Pak Mas. Ini eh, aku pengen ketemu sampean toh. Gue ingin yang tidak tahu tapi. Ah ngurus ini. Iya. Oh yang pas itu malam malam ahad ya malam ahad saya di Jombang ngisi di tempatnya Yai Solihin live di Tuban mudah-mudahan kalau sinyalnya bagus tak live kalau nggak ada sinyal ya tetap menang menangis yang di mana itu mas Tuban maksud saya ini loh ikut ya sosial. Ya? Oh ya udah. Bisa pasti tinggalin. Kalau anu sama anu Mas Aris. Mas Aris sekarang. Kalau saya tinggal eh, yang masuk-masuk aja. Nggak, nggak berani menjadwalkan. Itu nggak tahu pegawai itu. Ya, bisa nggak ya, kira-kira? Idul Adha itu kan bulan ini jadwal yang Ponorogo. Kalau Ponorogo mesti ya. Ya, makanya nggak masuk itulah. Adha itu rencana haule baik kan Mbah itu bayi baku yang di anu makome kan bulan ini, gitu. itu termasuk sesepuh pohon bulan apa kan lagi nah, urusan sama Tegal Sari ya. Hmm, berarti dua bulan lagi satu bulan lagi ini kan jantung kok dah hmm. Iya. Agustus kayak full full ya maksudku lah ini Ponorogo nyegat Ponorogo gitu anu di bareng kayak gitu ya iya. coba nanti tak tanyakan Eh mas Saya pengen nanggur. Kita ngisih aku nyantai.